Hadis sekali dimuliakan Allah, pada pertemuan kita yang lalu kita telah menyinggung perkataan yang cukup panjang dari ucapan al-Imam Abu Wafa Ibnu Aqil rahimahullahu taala yang menerangkan bahwa amalan yang paling buruk yang dilakukan oleh anak Adam kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepadanya berbagai macam nikmat memberikan berbagai macam karunia adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika mereka justru beribadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. padahal Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mencurahkan segala macam nikmatnya melayani si hamba memudahkan urusannya dan seterusnya dari keterangan yang panjang yang disebutkan oleh Abul Wafa Ibnu Aqil. Kemudian setelah itu Al-Imam yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau menukil dari perkataannya Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan yang berbicara tentang seorang Imamur Rafidah dan jubirnya Al-Imamiyah. Imamiyah ini kelompok Rafidhah juga. Yaitu yang dikenal dengan sebutan Ibnu Mufid. Di mana Ibnu Mufid ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim menulis sebuah kitab yang dia sebut dengan nama Manasikul Hajj wal masyahid. Tata cara pelaksanaan manasik haji dan ziarah ke masyahid. Masyahid ini adalah bentuk jamak dari masyhad. Yaitu ke monumen-monumen. Yang dimaksud adalah ke kuburan-kuburan. Yang mereka sebut dengan istilah ziarah haji atau manasik haji. Sebagaimana hal ini dikenal di kalangan Al-Kuburiyin. yang mereka menyebut perjalanan mereka ziarah kubur itu dengan istilah haji. Dengan istilah haji. Nah, Imam Qayyim di sini mengkafirkan Ibnu Mufid ini. Mengkafirkan Ibnu Mufid bitta'yin dengan ta'yin. Beliau katakan wala yakfa anna hadha mufaraqatun dinil Islam. Tidak dilakukan lagi bahwa hal ini bentuk dari pemisahan diri dari dinil Islam. Berarti dia telah berpisah dari agama Islam. Wa dukhulun fi dini ubadil asnam. Dan bergabung dengan agamanya para penyembah penyembah patung, penyembah berhala. Yang dimaukan dari kalamnya Ibnu Qayyim di sini adalah bahwa Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tidak seperti apa yang dituduhkan oleh musuh-musuh dakwah. Bahwa beliau tidak mentakfirkan dengan ta'yin. Di mana yang benar bahwa beliau mengkafirkan dengan ta'yin. Sebagaimana yang terdapat dalam nukilan ini. Dan sebelumnya juga Ibnul Qayyim juga pernah namanya dicatut oleh musuh-musuh dakwah. Nah ini di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Mana mereka menukil dari perkataan Ibnul Qayyim, kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa sujudnya murid kepada syekh, sujudnya seseorang kepada siapa? Kepada guru, itu termasuk dari jenis apa? Syirik kecil, katanya. Nah, ini kedip ala Ibn Qayyim. Dusta atas nama Ibn, Ibn Qayyim. Salah faham terhadap perkataan alim. Yang seharusnya seorang talabatul ilm, dia sudah punya pondasi dulu terhadap tauhid, pondasi tauhid. Dan tauhid itu diambil dari mana? Quran, sunnah. Diambil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalamul ulama itu hanya untuk membantu dan telah kita tegaskan bahwa tauhid itu adalah perkara yang paling gamblang. Maka jika dia sudah punya pondasi itu, kemudian dia dapati dari perkataan seorang alim yang tersirat darinya seolah-olah bertentangan dengan al-haq yang dia punya. Dari perkara tauhid. Dia harus taujih itu kata perkataan alim tadi. Dia harus arahkan kepada makna yang yang benar. Dia harus bawa kepada pemahaman yang benar. Ya seperti orang-orang yang disebut sebagai musuh dakwah ketika melihat perkataan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sujudnya murid kepada syekh termasuk syekh asghar yang pertama kali harus dia lakukan adalah dia nafikan. Nggak mungkin Ibnu Qayyim memahami seperti ini. Nggak mungkin Ibnu Qayyim bicara seperti ini. Karena sujud adalah ibadah. Dia harus nafikan dulu. Dia harus pegang dulu yang mana yang dia pegang. Ucapan alim atau Al-Quran. Quran dulu dia harus pegang. Ini adab. Ini juga bagian dari adab kita kepada Al-Quran. Ya, bahwa kita hanya berpedoman kepada Quran, bukan berpedoman kepada fulan atau alan dari ulama-ulama tertentu. Ulama itu manusia, tak bisa salah, bisa keliru. Adapun Quran itu maksum, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahihah. ya itu terjaga. Nah, yang pertama kalau dia lakukan mungkin orang salah nukil. Ya, kenapa kalau pemahamannya akhirnya kesimpulannya seperti itu, bahwa sujudnya murid kepada syekh jadi syirik asghar kata Ibnu Qayyim, ah ente yang salah nukil gitu. Nah, mungkin dia langsung tetapkan, oh gitu ya. Berarti ada dua pendapat dalam hal ini. Nah, ini double namanya. <laughs> langsung dia bilang ada dua pendapat. Enggak mungkin dalam tauhid ya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibilang ada dua pendapat. Nah mungkin. Saya harus katakan, ya ada dua kemungkinan. Apa ente yang salah nukil, ya atau ya dalam perkara ini akhta. Lebih, lebih selamat kita katakan akhta ibnul Qayyim. Keliru ibnul Qayyim misalnya. Atau ibnul Qayyim ya benar tapi ente yang salah paham. Jadi yang harus dijadikan pegangan itu Quran. Itu. Ya, Nah, sekarang ini seperti itu keadaannya. Kalau ada orang ingin menguatkan pendapatnya, dia dia ambil dari ya dia klaim, ya dia klaim. Ini pendapat Ibnu Qayyim, ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Padahal ketika dirujuk kepada kalam Ibnu Taimiyah tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang serupa dengan ini juga masalah takfir muayyan yang di dituduhkan oleh musuh-musuh dakwah bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan secara ta'yin. Telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ini bahwa itu salah faham dengan perkataan Ibn Taimiyah. Ini sering kali orang salah faham. Kemudian mengklaim. Dan bahayanya sekarang kesalahpahaman ini banyak diikuti dan disebarkan. Ya, akhi, kalau yang terjadi kesalahpahaman itu bukan dalam perkara asluddin, dalam pokok agama, mungkin ahwan, mungkin masih ringan perkaranya. Namun kalau kesalahpahaman ini terjadi dalam asluddin, dalam pokok agama. Contoh kemarin yang sempat kami juga ya, masalah ijtihad dalam syirik akbar itu dapat pahala. Ya, berdalil dengan perkataannya Ibnu uh, Ibnu Hazm Nah perkataan Ibn Hazm. Yang pertama kali kalau dia seorang betul ilmi yang mutamakin, yang kokoh, dia dia langsung nafikan. Nggak mungkin Ibn Hazm bilang begini. Itu yang pertama kali dia bilang. Mungkin saya yang salah paham. Nggak mungkin. Harus dia dia bersihkan dulu nama ulama. Ya. Dia bilang nggak mungkin Ibn Hazm mengatakan begini. Ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau betul dia bilang begitu berarti dia menentang Quran. Sedangkan yang selayaknya bagi kita adalah yang menempatkan ucapan alim selaras dengan Al-Quran. Itu yang seharusnya. Selaras dengan Al-Quran. Kalau dia dapati seperti itu misalnya, bahwa ucapan Ibnu Hazm tidak bisa lagi ditakwil, maka ini salahkan apa? Ibnu Hazmnya. Akhto Ibnu Hazm. Keliru Ibnu Hazm. Dan itu bukan suatu ya celaan kepada Ibnu Hazm. Telah keliru seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya Umar bin Khattab ya begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha ya begitu juga para sahabat ridwanullahi alaihim yang lainnya Aisyah radhiyallahu anha bilang man akhbaraka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzab Barang siapa yang memberitakan kepadamu kalau Nabi pernah kencing berdiri bohong katanya tapi Hudzaifah bilang, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ata sibarata qaumin fabala iman." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tembok satu kaum dan beliau kencing berdiri. ah Akhta Aisyah, ya, dia nggak tahu bahwa dia tidak mengetahui seluruh kondisi dan keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah mengabarkan apa yang dia lihat. Karena manusia tidak ada yang ma'asum. Begitu juga para ulama. Tapi sebelum kita nisbatkan kesalahan itu kepada Ibnu Hazm, maka kita katakan mungkin saya yang salah paham. Dan yang terakhir juga masalah ya minta kepada mayit agar dia mendoakan. Ya minta kepada mayit agar dia mendoakan, berdoa kepada Allah. Ini babnya adalah bab syafaat. Bab syafaat itu bukan dilewatkan pembahasan tentang syafaat. Ini dibahas dalam usul salaf dalam dalam <coughs> qawaidul arba bab tentang syafaat. Masalah dasar. Ya. Apa pengertian syafaat? Syafaat itu tolabul khairi lil ghair. Syafaat itu doa. Minta syafaat sama aja minta doa. Itu minta syafaat. Ya fulan doain aneh ya. Eh. Itu namanya minta syafaat. Itu namanya minta syafaat. Syafaat itu pengertiannya tolabul khair lil ghair, minta kebaikan untuk orang lain. Saya berdoa bukan buat saya tapi buat fulan. Itu syafaat. Ya. Seperti itu. Boleh kalau dalam kehidupan dunia datang kepada orang yang kita anggap soleh atau kepada orang tua kita ya fulan atau Pak Bu doain saya ya. Boleh. Kenapa? Karena dia yakdir, dia mampu untuk berdoa. Betul? Tapi kalau dia meninggal sudah wafat, kemudian kita minta darinya doa. Ya fulan doakan saya, datang ke kuburan. Kuburan wali, ya fulan doain ya. Maksudnya si mayit agar dia berdoa. Hmm. Ini sama dengan minta syafaat. Ya. Sedangkan minta syafaat ya kepada Nabi saw dan beliau telah wafat ya boleh di masa hidupnya, tapi ketika beliau telah wafat, kita bilang, Isfa'li ya Rasulullah. Berikan syafaat kepada kami ya Rasulullah. Itu samanya minta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah doain kami dong. Ya. Sama tuh. Minta syafaat, minta doa. Itu emang itu. itu. Dia-dia juga tuh. Ya. Dan telah kita sebutkan dalam bab syafaat, bahwa syafaat itu milik siapa? Allah qul lillahi syafa'atu jami'an katakanlah milik Allah lah syafaat itu seluruhnya ya yang sering kita bilang ya dalam bahasa syafaat bahwa minta syafaat kepada nabi termasuk ya minta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah ya Nabi diberi wewenang untuk memberi syafaat tapi dia tidak memilikinya. Ya. Dalam usul salatah itu. Kitab yang nggak jauh-jauh. Kitab yang dasar. Tentang bab syafaat. bahasan tentang syafaat. Ya Rasulullah saw Alaihi Wasallam dibilang memiliki syafaat, tapi kamu dilarang untuk minta darinya. Memang Nabi saw Alaihi Wasallam diberi wewenang untuk memberi syafaat, tapi minta darinya kamu dilarang. Ya. Seperti itu. Jadi minta syafaat kepada Nabi itu masuk kategori minta sesuatu kepada selain Allah yang tidak disanggupi kecuali oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konteksnya. Nah, kalau kepada Nabi aja dilarang, ini kepada selain Nabi. Kalau kepada Nabi saja masuk kategori minta kepada makhluk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Apa definisi syirik akbar dalam bab doa? Dalam masalah minta pernah belajar. Ya. Boleh minta duit sama orang tua, boleh. Minta bantuan kepada orang yang mampu, boleh. Tapi kalau minta anak, itu minta sesuatu ya kepada makhluk yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Itu masuk dalam kategori syirik akbar. Ingat. Nah, minta syafaat kepada Nabi dan beliau telah wafat termasuk ke dalam bentuk minta sesuatu kepada selain Allah yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Kalau kepada Nabi saja kita katakan, ini masuk kategori syirik akbar, lagi kepada mayit selain Nabi. Banyak orang sekarang gagap tauhid, ikhwan. Iya. Ya. Kemudian mereka nukil dari perkataan fulan wa fulan fulan dari para ulama muasirin. Ya. <clears throat> Yang sebenarnya kita nggak usah kaget Oh, Syekh Fulan, Syekh Fulan bilang syirik asgar, syirik asgar. Lihat, kemana muaranya? Muaranya kepada kalamnya Ibn Taymiyah. Muaranya kepada kalamnya Ibn Taymiyah yang menyebut bahwa ini termasuk daripada kebid'ahan. Termasuk daripada kebid'ahan. Jadi Ibn Taymiyah yang bagi minta kepada mayit itu ada dua macam. Yang pertama minta kepadanya langsung, minta hajat langsung. Ini syirik akbar katanya. Kemudian yang kedua, minta kepada mayit yaitu minta doa, minta dia mendoakan. Yutemia bilang dan ini termasuk dari kebid'ahan. Sebagian orang muasirin menganggap bahwa kalimat bid'ah ini ya bukan syirik. Bukan syirik akbar. Padahal dia tidak juga menafikan ya, kalimat bid'ah ini tidak menafikan kalau itu syirik akbar. Ya. Karena kesyirikan itu bid'ah juga. Suatu yang baru dalam agama. Seperti itu. Suatu yang baru. Tidak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW. Alaihi Gak ada zaman Nabi SAW orang jahiliyah ya yang melakukan hal itu. Ya. Tidak juga dilakukan oleh kaum muslimin. Kebidahan maksudnya baru. Ya. Namun kalimat bid'ah itu tidak menafikan bahwa itu adalah syirik syirik akbar. Ya. Seperti itu. Dan kita nggak bisa dalam bab tauhid ini berpedoman kepada ucapan alim yang satu, kemudian tanpa kita melihat kepada dalil-dalil Al-Qur'an. Apalagi seorang alim ketika berbicara tentang satu masalah mungkin dia dipengaruhi oleh kondisi-kondisi. <clears throat> Apalagi kita lihat kalam Ibn Taimiyah rahimahullah bukan hanya di tempat itu, di tempat lain beliau juga bicara. Sehingga kita jangan hanya mengambil kalimat-kalimat yang mustabah. Kalimat-kalimat yang yang samar itu. Sehingga sebagian muasirin, orang-orang kontemporer menganggap bahwa kalimat Ibnu Qayyim bahwa itu bid'ah. Maksudnya syirik asghar. ada tadi sudah kita sebutkan bahwa minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah adalah apa? Syirik akbar. Ya. Syirik akbar. Dan minta syafaat, minta doa kepada mayit. Kita semua setuju. Begitu juga yang menyelisih dalam masalah ini setuju bahwa mayit nggak bisa berdoa dalam kubur. Bisa doa dia? Berarti sama aja minta sesuatu kepada selain Allah yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Enggak ada pembahasan dalam masalah ini masalah dia mendengar atau enggak mendengar, enggak ada itu. Ya, itu bab lain tuh. Itu ada pembahasan tersendiri bahwa mayit mendengar di alam kubur atau mayit enggak mendengar di alam kubur. Singkirkan masalah ini. Ya. Tapi menganggap bahwa mayit itu bisa berdoa, ya. Mendoakan orangnya minta kepadanya untuk berdoa. Ya. Semua kita sekalipun yang menyelisih kita dalam masalah ini ya meyakini bahwa si mayit tidak bisa berdoa di alam maka minta kepada si mayit nabi atau selain nabi agar dia berdoa mendoakan kita ya di alam kubur ini sama dengan minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah kalau kepada nabi kita bilang minta syafaat kepada nabi nggak boleh terlarang haram syirik akbar minta syafaat kepada Nabi. Karena tadi sudah disama, disamakan nih. Bab minta doa kepada mayit itu sama ya dengan bab syafaat. Karena itu itu yang namanya minta doa kepada mayit itu syafaat, minta syafaat Jelas? Kalau minta syafaat dan minta doa itu sama dia-dia juga. Kemudian minta kepada Nabi ya syafaat dan beliau telah wafat itu termasuk minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Maka apalagi kepada selain Nabi. Ini seharusnya. Jelas? Seperti itu. Ya. Jadi mustahil ya minta doa kepada mayit itu termasuk dari syirik aswar. Ya, walaupun berkata fulan wa fulan wa fulan dari ulama muasirin. Jelas? Ya, <clears throat> ditambah lagi kita dapati dari ulama muasirin dari Syekh Abdul Aziz ya bin Bas Syekh Saleh Ali Syekh begitu juga Syekh Saleh Al Fauzan dan para ulama-ulama ya, kibar yang menegaskan bahwa keliru orang-orang itu telah keliru ya telah salah faham salah dalam memahami perkataannya Ibnu Qayyim bahkan dalam nukilan yang saya kirim di WhatsApp itu Syekh Salih Al-Fauzan mengatakan kadzaba ala Ibnu Taimiyah. Dia telah berdusta atas nama Ibnu Taimiyah. Nadanya marah tuh Syekh Saleh Fauzan itu. Ya Syekh, ya sebagian talabatul ilm. Ini menunjukkan bahwa penyakit ini ada di sini, ada juga di mana? Di Saudi. Ini penyakit ya, ikhwan. Penyakit. Tapi berkata Syekh fulan Syekh fulan akhta. Keliru. Kenapa emang? Masa Al-Qur'an yang kita harus kalahkan? Enggak mungkin. Ya Syekh sebagai penuntut ilmu. Ditanyakan juga kepada Syekh bin Bas sebelumnya. Lihat zamannya Syekh bin Bas, zamannya Syekh siapa? Saleh Al-Fauzan. Enggak hilang-hilang tuh penyakit tuh. Sekarang juga ada lagi bikin meme katanya. Minta kepada mayit, minta doa kepada mayit syirik asghar. Ini penyakit ya, ikhwan, ya, ikhwan. Ya. Ini karena apa? Karena enggak serius belajar tauhid. Kalau yang lain serius banget. Betul? ya fikih kontemporer inilah apalah masalah akhlak suluk ya itu semua dibangun di atas tauhid akhi kalau tauhid itu benar itu semua ibadah insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa tapi kalau masih membenarkan syirik akbar dibilang syirik asghar ya musibah ini dan mengatakan bahwa ijtihad dalam syirik akbar dapat pahala musibah apa gunanya ibadah apa gunanya salat apa gunanya puasa apa gunanya zakat ini perkaranya laisat bihain nggak mudah, nggak ringan. Nah ini, jadi di sini pun juga kita dapati ya kesalahan paham, ya salah pahamnya orang-orang dalam memahami kalamnya ulama dan selalu seperti itu. Orang-orang yang ingin ya melancarkan dagangannya yang batil pasti dia akan bungkus ya. Dia jualan nasi kucing dia bungkus pakai bungkus nasi padang. Ya kan? Orang terima itu. Ya nasi kucing pikir-pikir dulu gitu kan bungkusnya nasi padang ya ada gambar rumahnya ada tulisan masakan padang pasti dibungkus dengan kalamul ulama begitu juga namanya sya'nul bid'ah namanya bid'ah kalau isinya batil doang kebaca kecium tapi dibungkuslah dengan al-haq yang namanya kebid'ahan itu ya ada ayat Qur'annya dukun aja pakai ayat Qur'an Pak ya buat apa buat tarwij biar bisa dagangannya laku. Ya. Kita melihat itu raja-raja, ada huruf Arabnya. Orang bego bilang, "Pakai huruf Arab." Tulisan syaitan juga pakai huruf Arab. Ya. Begitu kan? Namun karena banyaknya manusia yang jahil tentang agama menyangka bahwa bungkus-bungkus itu ya menandakan bahwa dalamnya hak ya isinya adalah kebenaran padahal itu cuma bungkus jadi masalah ya sembarangan mengutip ya itu sudah ya ada di zaman-zaman yang lampau. Jadi dihadapi oleh para masyayikh kita. Maka di sini berkata, Ada ladzi dzakarahu Ibnu Qayyim, rajulun minal musannifin yuqalu lahu Ibnu Mufid." Yang disebut oleh Ibnu Qayyim ya, itu orang yang ngapain? Yang dia membuat buku ya ajaran untuk apa? Pelaksanaan manasik haji. Maksudnya manasik haji kemana? Bukan ke Masjidil Haram, tapi kemana? Ke kuburan, wal masyahid, dan ke monumen-monumen. Sudah ada zaman dulu itu. Zaman Ibnu Qayyim. Sekarang pun juga ada. Kalau antum datang ke petilasan, kuburan-kuburan keramat, antum akan dapatin tuh tata cara pelaksanaan ziarah kubur. Ya Syekh Fulan, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Alan, ada tuh tata caranya. Ya. Gubah Haddad pun juga harus pakai baju putih, ya. Keluarnya nggak boleh balikin badan, harus mundur. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan manasik haji. Ya, haji dengan tanda kutip, yaitu haji kemana? Ke kuburan. Ya, bukan ke Baitillahil Haram. Wa hadzal ladzi dzakara Ibnu Qayyim rajulun yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini adalah seseorang minal musannifin yang dia menulis buku. Yuqalu lahu Ibnu Mufid. Namanya Ibnu Mufid. Faqad ra'aita ma qala fihi bi'aini. Kamu telah saksikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dengan mata kepalamu sendiri. فكيف takfir تكفير المعين gimana lagi bisa diklaim bahwa Ibnu Qayyim mengingkari takfir muayyan sedangkan di sini dia sudah mengkafirkan siapa Ibnu Mufid secara ta'yin ya akhi takfir muayyan hak ya kapan kita melihat ada orang menyembelih untuk selain Allah dan dia sadar kafir ya anggap dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa Enggak perlu kita tanya kepada ulama dalam masalah yang wadih, gamblang, jelas, jeli. Ya kalau enggak kita cuma orang yang gagap tauhid. Kita harus tahu beda, garis pembeda. Mana ajaran Islam, mana ajaran kufur. Ya, dengannya menjadi sah Islam kita. Tapi kalau dalam masalah yang gamblang kita enggak bisa membedakan. Kif Islam inti. Ya, bahwa orang itu telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain hal kalau masalahnya yang ya detil yang rumit itu tanya kepada ulama tanya kepada alim ada orang depan ente ngaku saya nabi kaiflah kafiru. gimana ente anggap dia sebagai orang kafir ya atau dia katakan ya Isa ibnullah Allah Isa anak Allah depan ente dia bilang gitu dan dia sadar nah, dia tahu dia, dia bukan orang gila dan tidak dalam kondisi dipaksa kaif ente enggak mengkafirkan dia adapun masalah tindakan itu urusan lain ya Bukan berarti kita nilai dia telah kufur kepada Allah, kita langsung qatal, bunuh itu hak pemerintah. Ya, kita cuma dakwahin, ajak dia kepada al-haq ya akhi, ada galat. Wahai saudaraku, ya. Wah, saudara seiman tadi. Ya. Tapi bukan saudara seiman ya. Kenapa? Karena qad kafara billah, dia telah kufur kepada Allah. Ada orang depan ente bilang salat udah enggak wajib lagi, akhi. Ada orang bilang Al-Qur'an dan sunnah cuman biang kerok, biang masalah. La tukaffiru Antum enggak kafirkan dia, antum enggak nilai dia sebagai orang kafir. Kafarta anta, antum yang kafir. Gitu. Man lam yukaffir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Orang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Ya. Man lam musyrikin aw syakka fi kufrihim atau ragu terhadap kekafiran mereka. Ragu nih ada orang ngaku nabi dia ragu. Ya, aku muslim tapi dia ngaku sebagai nabi. Ya, Ente ragu, kafir nggak ya? Kayak ini. Ya, nggak usah ngomong yang lain dulu. Jangan ngomong tentang suriah, jangan ngomong tentang ya jangan ngomong tentang tablik, jangan ngomong yang lain dulu. Benerin dulu Islam inti. Ya. Ketinggian ngomong suriah, walat, ya uturas wala apa segala macam ketinggian udah itu. tapi terlalu tinggi. Cari bener dulu Islam inti. Ya. Ente sah gak nih Islamnya? Ente yang kayak begitu nggak bisa nilai bahwa dia telah kufur kepada Allah. Ente masih ragu? Tak bisa seperti itu. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi takfir itu bahaya gini segala macamnya. Ada bab memang dia bahaya. Tapi kita ajarkan kaum muslimin takfir yang sahih, yang benar dan nggak bisa Islam itu dipisah dari takfir. Bisa. Sedangkan tafsir dari la ilaha illallah itu apa? Firman Allah Jalla wa ala wa may yakfur bit wa yu'min billah Barang siapa yang kufur kepada tagut dan dia beriman kepada Allah. Tafsir dari la ilaha illallah, tafsir dari fondasi syahadat kita. Udah nyinggung masalah apa? Udah nyinggung masalah apa? Terus yang pengen pisahin ini. Kemudian muncul meme Islam tanpa mengkafirkan. Itu namanya Islam dibalut dengan apa? Kekufuran. Gak mungkin Islam dipisah dengan tafsir. Gak mungkin gitu. Ya? Ini syik mustahil. Namun bab yang berbahaya di mana lahir dari takfir yang serampangan, ya kemudian aksi terorisme, ini yang harus dijelaskan bahwa yang seperti itu melanggar syariat Islam, di luar aturan Islam, tapi takfir musyrikin. Mengkafirkan orang yang jelas-jelas kufur kepada Allah, yang tidak ada labes, tidak ada apa? di situ. Ya kesamaran sama sekali. Orang ngaku nabi mengatakan sholat nggak wajib. Ya. Khamr halal, ya boleh nikah sejenis ya dan seterusnya dari perkara-perkara yang wadih jali gamblang maka yang seperti itu menjadi syarat sah syarat sahnya keislaman kita ikhwan syarat sah ya keislamannya ya kita nah <clears throat> maka dibilang di sini fakaifa yunkiru takfir al-muayyan gimana bisa diklaim Ibnu Qayyim mengkafir mengingkari takfir muayyan sedangkan dia telah mengkafirkan siapa Ibnu Mufid. Begitu juga Ibnu Taimiyah sebelumnya. Dibilang Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan secara ta'in, sedangkan Ibnu Taimiyah mengkafirkan siapa? Fakhrul Razi. Fakhrul Razi, Fakhrul Razi, ya imam, imam ya mina immat Syafi'iyah. Ya, karena dia menulis kitab yang membolehkan apa? Ya, sihir. Ya, sirul maktum fi ya hukmi mukhatabatin nujum, rahasia yang tersembunyi. Ya, tentang apa? bolehnya ya berdialog dengan bintang katanya. Dialog dengan bintang. Ya. ya masih tafsir. Kafarahu dikafirkan oleh siapa? Ya Ibnu Taimiyah itu di bab-bab sebelumnya udah ah. lewat itu. Kemudian ada orang bilang sekarang Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan dengan ta'yin, agak malam. Ajib. Ya, jadi ikhwan yang memuliakan Allah ini fenomena yang kemarin terjadi belakangan ini juga fenomena ya yang mendobrak kesadaran kita bahwa ya banyak dari kaum muslimin yang aku sudah ikut sunnah tapi sebenarnya mereka apa nggak serius ya nggak serius ngapain belajar tauhid nggak serius belajar tauhid itu sama aja nggak serius belajar sunnah karena sunnah yang paling utama paling dasar itu apa ya tauhid emang sunnahnya nabi itu cuma jenggot ya itu jenggot itu dibangun di atas tauhid sunnahnya nabi cuma apa poligami gitu poligami juga di atas tauhid semuanya sunnah yang pertama kali didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? La ilaha illallah. Kalau amma kama kalam sa'ir im atba'i imat fi takfir. Adapun ucapan ya banyak dari para pengikut imam-imam seputar perkara takfir ini. Kurumin minnu qalilan min katsir. Maka akan kami sebutkan sebagian darinya, sedikit saja. Ya, sedikit saja dari ya ya sumber-sumber yang banyak. Sebenarnya ada banyak, namun hanya disebutkan di sini sebagiannya saja. Berkata beliau qala dimulai dari pendapatnya ya Al-Hanafiyah, para pengikutnya Al-Imam Abu Hanifah. Yang kita akan sebutkan di sini ya pendapat dari empat mazhab dalam seputar seputar masalah at-tasfir. Qala amma kalamul Hanafiyah Fakalamuhum fi hadha min aghladhil kalam. Adapun perkataannya ulama Al-Hanafiyah, ucapan mereka dalam bab ini, dalam bab takfir, termasuk dari ya ucapan yang paling berat. Ya, Ucapan paling berat. Hatta innahum yukaffiruna al-mu'ayyan. Sampai-sampai mereka mengkafirkan secara ta'in. Idha qala musayhif. Kalau ada orang bilang musayhif. Musayhif itu bentuk tasgir dari apa? Mushaf. Melecehkan mushaf. Tapi bukan dengan cara apa? Dirobek-robek mushafnya. Atau diinjek. Enggak. Dia cuma bilang musayhif. Kafir secara ta'in. Nah itu lebih ringan dari pembahasan yang kita bahas. Apa yang kita bahas? Sujud kepada selain Allah memberikan ibadah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah. Ya, dan sudah dibahas sebelumnya di awal-awal kitab bahwa ya ibadah itu bertingkat-tingkat. Ya. Memulai sesuatu dengan basmalah ibadah. Ya. Namun menyembelih untuk menyembelih untuk Allah ibadah juga. Tapi antara dua ibadah seperti antara langit dan bumi. Ini menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala ya salat ibadah tapi antum buka pintunya lain motor bismillah ibadah ibadah ya namun ini ibadah tidak sama dengan ibadah seperti halnya salat seperti halnya nazar ingat tuh ini pembahasan berkaitan dengan yang dulu sampai sekarang nih nah sekarang juga ingin disinggung nalar kita bahwa dalam Hanaf mazhab Hanafiyah sampai-sampai mengkafir orang yang mengucapkan musaihif mushaf dibilang musaif dengan kalimat tasghir, takfir muayyan. Ya. Sedangkan pembahasan kita menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah. Gimana lagi yang model begini nggak mau dikafirkan dengan ta'yin ya akhi? Ainal uqul? Ya. Mana akal sehat kita? Kemana kecemburuan kita terhadap agama? Ya, kecemburuan terhadap agama, kecemburuan terhadap la ilaha illallah. Terhadap la ilaha illallah. Qala idza qala musayhif au musayjid atau dia bilang ya masjid dia bilang apa? Musayjid. Ya, dia lecehkan dengan dia tasghir. Ya, dalam bahasa Arab itu ada istilahnya tasghir, ha? mengecilkan, mengecilkan apa? sya'nuh, mengecilkan apa? E, kadarnya. Ya, kadarnya mushaf dikecilkan dengan disebut apa? musayyif. Ya, masjid kan bagian dari syiar Islam tapi dia kecilkan dengan disebut apa? Musaijid. Ya. Itu sudah ditakfir dengan saya. Min aghlaqil kalam. Wa shalla salatan bila wudu'in wa nahwi dhalik. Atau orang salat tanpa wudu. Dia enggak wudu dia salat. Dikafirkan dengan saya. Dan yang semisalnya. Wa qala fi nahril fa'iq. Dan dikatakan dalam nahril fa'iq. alam anna Syekh Qasiman qala fi syarh fi syarh Duraril Bihar إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا يا سيدي فلان إن رد غائبي أو أوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا باطل إجماعا لوجوه sebutkan dalam Nahrul Fa'iq nama sebuah kitab dan ketahuilah katanya bahwa Syekh Qasim dia berkata dalam Syarah Durarul Bihar nama kitab Sesungguhnya nazar yang banyak dilakukan oleh mayoritas awam yaitu mereka datang ke kuburan sebagian orang soleh sambil berkata, "Wahai tuan fulan, apabila orang hilang, misalnya anaknya hilang, ya, atau ada kerabatnya hilang, itu kembali au fi maridi atau yang sakit di kami menjadi sembuh, maka untukmu emas atau perak atau makanan atau lilin atau minyak sekian dan sekian." Jadi nazar untuk siapa? untuk orang soleh, untuk kuburan. Kada batilun ijma'an. Yang seperti ini adalah batil berdasarkan ijma' di wujud. Berdasarkan ya apabila ditinjau dari banyak sisi. Ila anqal sampai kepada perkataan beliau wa minha in dhanna anna al-mayyit yatasarraf fil amri duna taala wa i'tiqaduhu dhalika kufrun. Dan diantaranya juga apabila dia menyangka bahwa si mayyit punya kendali dalam urusan ya alam semesta ini. Apakah secara keseluruhan atau sebagian? Ya tanpa andil Allah sama sekali. Ya punya kendali dalam urusan ya pengaturan dunia ini secara keseluruhan atau sebagian. Ya. Tanpa andil Allah sama sekali. Wa'tiqaduhu dan meyakini hal itu. Ya, bahwa si mayit punya kendali. Dalika kufrun yang sepertinya adalah kekufuran. Ila anqal sampai kepada perkataannya. Wa qad tilian nasu bidzalik dan manusia banyak yang terfitnah dengan hal ini. Ya, maksudnya banyak dari mereka yang melakukan hal ini. La siyama fi maulid Syekh Ahmad Al-Badawi terlebih lagi ya pada saat ya perayaan Maulid Syekh Ahmad Al-Badawi intaha kalamu. Selesai perkataannya beliau. Berkata Syekh Muhammad, "Qala fanzur ila tafsihhi anna hadha kufrun." Perhatikanlah kepada ya, penjelasannya ya Syekh Qasim. Ya. Anna hadha kufrun bahwa ini adalah kekufuran. Ma qawli annahu yaqa'u min aktsaril awam. Ya di samping ucapannya sendiri bahwa perbuatan ini ya dilakukan oleh mayoritas orang-orang awam. Wa anna ahlal ilmi qabtulu bima la qudrata lahum ala izalatih dan bahwasanya para ulama telah dicoba oleh Allah ya dengan dengan kemungkaran yang mereka tidak mampu untuk menghilangkannya. Artinya kondisi bahwa orang awam melakukan ini bukan ya mubarir, bukan berarti hal itu apa? Boleh. Kondisi bahwa ada fulan wa fulan wa alan yang mengatakan ini bukan berarti itu benar. Ya. Kenapa? Karena yang benar itu siapa? Al-Qur'an. Yang benar itu hadis. Ya. Bahkan sebagian orang yang ya dianggap penuntut ilmu ya <coughs> berdalih dengan ucapan ya Imamul Musyrikin seperti As-Subki ya yang membolehkan kesyirikan kepada ya Allah Subhanahu wa taala ya dan seperti itu jadi kondisi bahwa orang awam melakukan hal itu itu bukan ya tabrir bukan pembenaran akan perbuatan itu bahwa hal itu dibolehkan nah <clears throat> kemudian saya ingin singgung juga bahwa <clears throat> dalam masalah yang tadi sempat kita angkat yaitu minta doa dari mayit pada ikatnya faqad al-ijma'. Telah terjadi ijma'. Ya, maka menyelisihinya kufrun. Kenapa? Karena menyelisih ijma' adalah kekufuran. Kaif ijma'? Ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala an di zamannya terjadi apa? Kekeringan. Ya, tahu kisahnya kan? Terjadi kekeringan. Kemudian dia mendatangi siapa? Abbas. Katanya Abbas, ya minta agar Abbas ini ngapain? Berdoa. Dan tidak satu pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang mendatangi kuburan Nabi. Ya, menganggap bahwa boleh minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berdoa kepada Allah. Kalau itu boleh, maka sudah dilakukan. Oleh karena para sahabat tidak ada yang memahami bahwa itu boleh, berarti semua mereka faham bahwa itu apa? tidak boleh. Ya, maka ini ijma. Ya, bahwa hal yang demikian itu dilarang dan terlarang. Dan tidak ada khilaf. Maka dari mana mereka menukil khilaf bahwa masa ini khilafiyah? Ya, semuanya seperti yang dijelaskan ini sumbernya adalah salah faham terhadap perkataannya siapa? Ibnu Taimiyah. Ya, dan telah dengar ya dari kalamnya Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, beliau mengatakan apa? Kadzaba 'ala Ibnu Taimiyah. Mereka berdusta atas nama Ibnu Taimiyah. Ya. Seperti itu. Baik. <clears throat> والله ta'ala أعلى وعلم Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Barakallahu fikum.